السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وجد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات يعني saya Ustaz Marzuki Mustama Ustaz Ahmad Muzaki Ustaz Abdul Rahul para Ustaz-Ustaz yang lain alumni Pondok Pesantren Nulu dan Kosono yang berbahagia Alhamdulillah atas izinnya sebagaimana direncanakan pengajian hikam bisa kita selenggarakan pada malam hari ini pada Ramadan semoga apa yang menjadi hajat kita melakukan pertemuan seperti ini benar-benar Allah ijabahi dan semoga ini menjadi amal soleh memberikan kontribusi pahala kepada orang tua kita semua karena itu sebelum pengajian kita mulai Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan istiqomah, kesabaran, menata kehidupan yang oleh sementara orang kadang-kadang dimaknai terlalu kejam. Semoga Allah senantiasa memberikan keleluasaan itu kepada kita dibarokati silaturahim tulabul ilm seperti yang kita selenggarakan pada kesempatan malam hari ini liridha illahi ta'ala al-fatihah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى خير مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة ثم إلى قدر آبائي وأمتي وإخواني الأنبياء والمرسلين على كل وأصحاب كل أجمعين الفاتحة لله صراط الذين أنعمت عليهم ثم إن قدر أئمة الأربعة ومقلة في الدين وشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين الملائكة والمسلمين عبد القدر الجيل والرضي والفاتحة اللهم صل وسلم المسجد مسلما وجماعة أبانا وأمهاتهم جدهم جدهم شام شام ولا خصوصا لله وتعظم الله عليهم ولشفاء مرضونا ولمغفر موتانا ولقضاء حاجاتنا وحاجات آبائنا وأمهاتنا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 الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين الفاتحه Mbak benar ini langkung saya sholat berumit Ya, terus balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tentang butin. Jadi yang benar seperti di fatul Mu'in itu ngegem dhisik isyarat pongko ketelu baru nanti illallah juting ke arah kiblat persis itu ini terus ilallah lek Muhammadiyah sejak awal at-tahiyat langsung juting itu tidak melaksanakan hadis supaya membuat isyarat ongkos seketelu terus lek si muter-muter itu nggak melaksanakan hadis yang bi asfuihil lati talil ibham ilal kiblat ya mau enten mawon sembah boten sur Mas Muzakir wis Ani bin Abbas inna raf'a sauti setuhune banterake swara dzikri kelawan zikir hina yang sarifu nalikane padha bubaran sapa annasu para manungsa minal maktubati saking salat perdu wiritan banter sak marine salat iku kana wis ala ahdin nabi ing dalem zamane kanjeng nabi sallallahu alaihi masalah wis iki NU persis mari salat wiritan banter yo ya, NU rawahu al-bukhari Fathul Bari juz 2 halaman sekian Muslim juz 1 Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau Ibnu terus anhuma itu berarti dia dan bapaknya sahabat Muslim tapi misalnya uh, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Foto-foto ibnu tapi radhiyallahu anhu berarti Khattab itu belum apa? Belum muslim. Jadi yang muslim yang sahabat itu Umarnya. Baik menawa anak murid takon. Niki ibnu an Umar. Sehingga iku ibnu anhu menurut Itu berarti sing mengalami masa sahabat itu hanya anaknya, bapaknya situ di zaman jahiliyah. Kuntu ana sapa ingsun ingsun Ibnu Abbas ana iku akrifu weruh sapa ingsun ing qidha'a salatin Nabi wus mari salate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerti nih ditakbir kelawan kurung takbir jadi kalaupun Ibnu Abbas masih di luar masjid ngerti lek jamaah wis buyar karena krungu takbir. Nah, berarti wiritan maca takbir itu yo ya banter. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wiritan banter ono dalile nyedok Berikutnya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu kuntu was ana sapa ingsun ana iku nahaitu nglarang ingsun kum ing sira kabeh an ziaratul kubur saking ziarah kubur lah saiki fazuru mongko ziarah sira kabeh al kubura ing pira-pira kubur fa innaha krana setuhne ziaratul kubur iku itu, bisa gawe zuhud fit dunya ing dalam donya wa tudzakiru lan ngelingake al akhirata akhirat rawahu ibnu majah ini ada perintah ba'dan nahi lil ibahah Sama dengan Mas Muzaki, ojo wayo. Ojo wayo. Besok lek bojomu wis ka iso mbayi maneh ae, wayo. Perintah wayo itu tidak wajib karena jatuh setelah larang larangan. Yo ya, mek hukume mubah sebelum lek bojomu isih iso mbayi aja wahyu lek wis iso mbayi oleh lek wis ka iso mbayi oleh wahyu ngono bukan bukan ini ziarah kubur itu menang tapi kalau melihat manfaatnya zahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah malah menjadi sunnah karena hasanah terus yang tidak mau ziarah kubur alasannya Nabi melarang ziarah kubur itu karena sahabat masih awam. Nah sekarang orang-orang kampung kan dia ya juga awam. Bahkan bisa-bisa dalam hal ketauhidannya lebih awam daripada sahabat ketika itu. Kalau sahabat yang koribul ahdi bil Islam baru masuk Islam awam dilarang ziarah. Maka sebetulnya orang-orang sekarang itu masih dalam tahap juga dilarang ziarah karena awamnya itu. Terus kita jawab, kalaupun orang awam nggak boleh ziarah karena awam, oke okay lah. Tapi kenapa sampean ustate kok yo nggak ziarah? Opo sampean yo awam bisa? Gitu. Mereka alasannya akan mesti itu orang awam khawatir syirik. Lah ustadz ustate ketua organisasi ini dulu yo wis ustaz, wis kiai, wis nggak awam. Tapi kok yo nggak ziarah? Kan berarti yo alasan yang dicari-cari apa? Maksud saya itu keping konsisten. Oke, wong awam dilarang ziarah tapi ustadznya ziarah. Engko melok lah. Nah, menurut NU perkara awam bisa didampingi kiai untuk dituturi. Perkara dituruti tetap dituturi tetap musyrik. Lelek musyrik ini neng, neng kuburan musyrik masih neng omah ya. Masih neng omah musyrik pancen keyakinane keliru nggak bisa dijadikan alasan ngelarang-ngelarang di arah kubur. Terus bisa jadi penyebabnya itu lain. Kenapa ketika di Makkah Nabi melarang di arah kubur? Memang belum ada komplek makam muslim. Katin dongak ini joko. Nah setelah di Madinah ada komplek takib, ada komplek syuhada Uhud, Wesaiki saiki ziarah. Ono sing sama-sama analisa analisa pertama bisa salah bisa benar analisa kedua juga begitu kalau sama-sama berpeluang salah benar ya nggak perlu membedakan sing gelem ziaro sing gak gelem menengoai dan itu yang kita minta kak ziaroh, ziarah sakarmu tapi menengoai An Anasin radhiyallahu anhu kuntu wasana sapa ingsun ana iku nahaitu nglarang ingsun kum ing sira kabeh an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha sepuhne ziarah kubur iku turitku gawe tipis gawe lemah lembut al qalba ing ati wa tudmiu lan gawe netes al ainam mripat iso nangis wa tudzakirul akhirah wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh hujron ing eh, ucapan kang ono ning kuburan gak oleh ngucap sing elek-elek rawahul hakim pokok ziarah kubur gak bisa diharapkan perkara awam ya dibimbing an Abi Bakrin man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jumu'ati faqara'a indahu yasin ghufira lahu utawi sapa wong iku zaro ziarah sapa man walidayhi qabra walidayhi au ahadihima faqra banjur maca sapa man indahu ana sandinge kubur yasin surat yasin ghufira mongko di ngapura lahu kaduwe man ya kene kaduwe ahadihima ya kene Foto-foto kena ini, mewah aliran bingung wae. Iso balik sing ngarep, najan tapi ngarep ono sing ngomong kudu balik sing cedhek An Abi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu terus hadis tentang maca yasin untuk wong mati itu seperti yang dulu itu ada dua yang sahih di Bulughul Maram ada yang sahih di Jami Sohir ada yang sahih yang halaman kemarin itu kalaupun ada 12 doib itu tidak bisa di sing sohi mekur luru, sing doib rolas berarti <laughs> kebenaran itu bukan karena voting-votingan kebenaran itu siapa yang paling ahli yang paling akurat itu meskipun hanya satu orang yang mengalahkan yang seribu orang seribu orang tukang ngarit eh, lalu berfatwa yo dengan seorang imam syafi'i ini masalah keahlian coro data-data kualitatif bukan apa, bukan kuantitatif bagi voting. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza al amru ila ghairi ahli, as-sa'at." Kalau sesuatu diserahkan pada yang bukan ahlinya, no kiamate. Rawahu Al-Bukhari. NO Terus beri kalau NU merasa awam Nah karena merasa awam maka NU sepakat menyerahkan urusan fatwa kepada para ulama yang memang diyakini ah, ahlihan. Nah kalau orang lain mungkin ijtihad dewe-dewe ya jadinya nggak karu-karuan. Sebetulnya taklidul ulama itu termasuk bagian dari idawus sital amru Terus berikutnya dalilnya taklid pada ulama fasalu ahlad dikri in kuntum la ta'lamu. E, menurut Said Akil, sirat dikri itu artinya Injil, Taurat. Berarti fasalu dikri itu tanya pada orang-orang Yahudi. Kitabnya kepada kafir Mekah. Hei wong kafir Mekah, kau ini nggak ngerti sedikit pun tentang wahyu. Lek gak ngerti aja jeplak sakarmu dhewe. Elek gak ngerti takono umat yang juga punya wahyu. Sebab Yahudi. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hanya menurut kaidah usul fikih yang kita ikuti bahwa eh, al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab sehingga meskipun apa asbabun nuzulnya begitu Ayat ini juga bisa dipakai dalil. Pokoknya kalau bertanya harus kepada ahlinya, ahli zikri. Lah zikri itu juga bisa bermakna Quran. Inna nahnu nazalna zikro. Zikr itu kan Al-Quran di situ. Berarti fas'alu ahli zikri itu ya tanya kepada ahli ahli Quran. Dan ini sekaligus mengisyaratkan ahli Quran sing cedek pangeran, sing ini bening, kalau ahli Quran sing kedonya nemen-nemen aneh, ya nggak bisa dijadikan rujukan fatwa. Karena Quran disebut apa? Zikir ya. Ini berarti mengisyaratkan bukan hanya ahli tok tapi ya yang memang pikirnya ya kuat, sambungin yang pangeran kuat untuk menjamin dia nggak akan pernah bohong. Beti Gusti Allah temenanan. Kiai Zainuddin Muhid itu ketika musyawarah di Jami eh, majelis tahkim eh, terus lalu bukan bacaannya sahih tapi kebetulan menurut informasi yang masuk pada beliau orang itu kurang amanah dalam perilakunya Nah, terus beliau tetap saya nggak setuju itu imam meskipun pasti Kenapa? Karena perilakunya kurang amanah, kacang ucapannya kurang amanah. Jangan-jangan di tengah sholat dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi nggak mau nggak mau terbuka nggak mau sidik lah supaya makmum mantep sah itu perlu kejujuran si si imam itu yang hadis sahih itu tidak hanya diukur dari dobitnya perawi sebetulnya tapi juga diukur sejauh mana kualitas moral maupun mental si perawi itu apa yang adil berarti kualitas moral terus kualitas intelektual nggak aliyah untuk itu sebetulnya ahlu ahlu pikir yang begitu ya, tapi yo, ya, yo ya punya keahlian nah, dan, dan jujur Itu rujukan kita taklim. Terus menurut Bahasim Hashim As'ari tidak eh, apa? Idah talaqtum bisawadil Mahdoh itu juga dalilnya taklid kita justru ikut yang mayoritas nah sampai sekarang yang namanya mayoritas itu ahlu sunnah syiah tidak mayoritas wahabi tidak mayoritas yang aneh-aneh itu khawarij tidak pernah mayoritas kemudian itu mayoritas itu ya syafi'i hambali maliki nama nah, eh, hanafi empat itu tetap mayoritas ila akhir zaman Nah, kita disuruh ikut yang mayoritas berarti disuruh ikut mata empat itu begitu. Jadi logikanya menurut Hasyim itu kita disuruh ikut mayoritas, ahlu sunnah mayoritas, berarti kita disuruh ikut ahlu sunnah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin setiap syarat nambahi syarat hukum yang tidak ada dalam kitab Allah termasuk hadis, maka syarat itu batal meskipun ada 100 syarat. Nah, eh, yang dinyatakan batal sesat itu sebetulnya nambah-nambahi syarat. Kalau kita melakukan ibadah yang di situ tidak nambah-nambahi syarat rukun, ya tidak termasuk kategori bid'ah tidak termasuk kategori batil. uh, sampean moro-moro maca Quran jam songo bengi sakjus tanpa bermaksud nambah-nambahi syariat, tanpa bermaksud nambah-nambahi syarat rukun. Yes, pokok pengen kocong, kok berku jam songo ya jam songo. Itu meskipun nggak ada dalil tidak bid'ah, tidak batil, tidak sesat karena tidak masuk konteks bulu syartin Taisati kita bilang. Gitu loh. Nah termasuk tahlilan itu malam Jumat, kene, malam Selasa kene. Sekalipun tak ono dalile. Tahlilan malam Jumat ono dalile ora yo ya ora kene ora ono. Tahlil diwaca ping 7 ping 17 ono dalile ora ora ono. Tapi enggak pernah diniati itu menambahi syariat, menambahi syarat rukun. Ya tidak bid'ah. Kecuali kalau yang kita lakukan baru, yang dulu tidak ada lalu diajak-ajak, itu sesuatu yang mengandung syarat rukun. Misalnya nambahi sholat yang dulu tidak pernah ada, dan itu menjadi fitnah. Moro-moro eh, abang eh, pas menghauli baik, ayo sunat sholat sunat haul rong rokaat. Sebetulnya konteksnya sama dengan moro-moro maca Quran, moro-moro maca Yasin tanpa dalil. Moro-moro apa? zikir ping 100 tanpa dalil moro-moro maca selawat ping 1000 konteksnya sama tapi ulama-ulama kita oleh hai maca selawat ping 1000 10000 oleh hai pokok tidak menterpengkelkan yang lebih wajib gitu tapi gaya-gaya sholat, sholat haul, sholat istiqlal, gak oleh. Kenapa? Sholat mengandung syarat rukun, sementara yang apa? ini kan zikir am, gitu nggak nggak mengandung syarat rukun sehingga tidak dimasukkan kategori bahwa batil wa ingkana mi antar syaratin. Jadi kita tidak mau memenahkan tradisi tahlilan dan sebagainya karena memang itu yang dibaca di Quran am bukan diktur maksus eh, yang Nabi menyebutkannya juga secara umum ngakeh ngakeh no mojo la ilaha illallah sopo wonge terus terusan mojo istighfar terus mojo wong sing paling cedek dengan aku ning dina kiamat sing paling akeh maca salat yang dipilih itu kan dikir-dikir am yang dimaca berapapun boleh dengan siapapun boleh karo jempalian yo oleh gak ono panganan yo oleh ono panganan yo jadi kita dengan teman-teman Wahabi sepakat nambahi sholat nggak oleh, nambahi poso aneh-aneh tanpa dalil juga nggak oleh. Tapi dengan Wahabi kita nggak sepakat kalau mereka membedakan tahlilan dan sebagainya kita tidak. Alasan kita itu nggak nambahi agama, nggak nambahi syariat, nggak nambahi syarat hukum. Nah, kalau model tahlilan itu diharamkan karena tanpa dalil, sebetulnya teman-teman Wahabi moro-moro mau cukur aneh masjid, ya, ya, itu yang nggak ada dalil. Ya ora ono maca Quran ning masjid tarbiyah ya ora ono dalilene tapi yang repot dhewe apa kon gak maca lah kurung nemu dalil baca Quran lima juz ya gak sido ibadah lah an Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun barang siapa melakukan suatu amalan laisa yang tidak alaihi mendasari amalan itu amruna amru kami bahwa raddun maka amalan itu ditolak hadis ini sangat mubham dan umum amru itu apa ya. amruna amru nabi yang paling penting itu mengajarkan ketauhidan siapapun melakukan amalan tidak didasari ketauhidan ikhlas bahwa raddun berarti riya terus amruna di sini juga berarti apa uh, ya perintah itu berarti amalan itu nggak sembarang amal tapi amal ibadah masdoh yang mengandung syarat rukun itu barang siapa melakukan amalan ibadah masdoh yang tidak ada perintah sama sekali lancang bahwa raddun mengqala li akhihil muslim ya kafiru au ya aduwallah ini jawabnya buang karena maklum ya kan? e, barang siapa ucap pada saudaranya ya kafir au ya Allah e, eh, maka dia nanti wa illa faqad ba'a ila ahadihima kalau ternyata tidak kafir yang dituduh kafir itu tidak kafir maka yang ucap itu ya malah jadi kafir dan NU nggak punya tradisi mudah mengkafirkan orang pokoknya kita sepakat ahlu kiblat jangan gampang-gampang di kafirkan. Terus kalau sahih Muslim itu ilaan harau kufron bawahan. Hai dohiron itu apa? Bihai sulayah tamilu takwil kafir nyoto ceto welo welo yang itu nggak mungkin ditakwil takwil lagi ono uang ngomong aku saya ini betul teko Islam terus jadi Kristen ya sudah terang terangan nah, Elek saya durung jari ini jari ini kafir atau melakukan perbuatan yang bisa jadi terkategori kafir nggak boleh langsung dikafirkan tapi harus dipanggil harus diadili nah setelah klarifikasi cukup oleh siapa oleh orang yang memang punya ahliyah dalam memutusi bahwa dia kafir atau tidak tidak oleh FPI apa mereka alim apa mereka punya ahliyah kok langsung hukum ini kafir ini enggak al muhafadah 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi salah artikan Mbak Muzaki. Nah, Ini kalau abah biasanya eh, biasanya ini kalau apa kaidah untuk menilai apa tradisi atau budaya atau nilai sosial yang ada di masyarakat itu kita buang atau kita ambil. Nah, kalau kira-kira masih soleh, ya nggak usah dibuang. Dan kalau ingin mengambil, harus yang diyakini aslah. Kalau yang baru hanya soleh itu tidak aslah maka kita tidak perlu membuang yang positif mengambil yang baru yang yang sama nah, misalnya begini nah, apa Indonesia itu sejak dulu sudah begini bermadhab sapi, itu tidak perlu dipaksakan madhab Hanafi atau Hambali atau apa kenapa? Nah, karena tidak diyakini madhab baru madhab Hanafi itu aslah dari madhab Syafi'i jadi kalau pindah itu paling pindah yang foto-foto saja. Nah, padahal pindah itu butuh proses, kadang ono fitnah, kadang ono macam-macam. Quran mengisyaratkan setiap perubahan itu mesti membawa kerusakan diri. Nah, membawa kerusakan diri itu kalau akhirnya menuju lebih baik, tidak masalah. Kalau rusak titik, marun hasilnya pancet ya. Saya itu justru kalau keluarga dalam itu berbeda pendapat ono sing gak seneng ngerokok ono sing seneng ngerokok saya nah, malah seneng jadi ketika saya setuju rokok itu tidak sampai keluar dari mata berkosowo <laughs> kalau saya menentang rokok juga saya ono candol Andai berkosono sepakat mengharamkan rokok dan saya sing rokok kan keluar dari berkosowo. Repot. Apalagi yang pakai <laughs> Pokoknya ngambil yang baru itu aslah. Kalau tidak aslah tidak harus diambil. Ya kan kan aslah. Nanti kok. Lah ya, ya cuma gampang intikol padahal nggak ada sesuatu apa kemaslahatan yang akan diraih itu terus gunanya opo nah, begitu nah dari Quran itu innal muluka kalu koriatan qaryatan afsaduha bahwasanya penguasa-penguasa baru itu kalau masuk negeri lain itu mesti merusak. Ya, sebelum dibangun mesti di, dirusak dulu. Sebelum UIN jadi begini itu di ya, dirusak dulu. Tidak apa-apa dirusak akan dibangun besar. Tapi bila dirusak tok baru dibangun itu ya terus ayo. Oh. adanya NU? Iki NU, kita NU. Nih. Tetapi liane NU yang gak itu Pak. Hanya kacarnya yang kacar beda. Al-Muhafazah. Bismillahirrahmanirrahim. Malajut la yudraku lajut la yudraku kullu. Ini juga FO. Saya saya masih ingat eh, sekitar tahun berapa ya 90-an lah. Itu di Genggong sebelum apa? Musker Will ada sambutan dari Gus Dur terus mengatakan tentang negara NKRI Pancasila dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu membuyarkan NKRI Pancasila UUD 45 dan sebagainya karena eh, di sana kita di RI kita masih bisa sholat di RI kita masih bisa haji masih bisa jawab, masih, masih bisa mengelola pondok terus kaidahnya ini malayu droku bardum layu droku leleke wis buyar pisane gak iso Islam 100% iku untung, Sampean golek wong wedok lek sifat papat gak sempurna rapi-rapi tidak tersakat kok tapi ini jauh iya. kalau nah, kita sangat. akhirnya gak rapi-rapi Sampai sekarang NU tetap kukuh NKRI final. Oleh karena malah idroku baru, la idroku dulu. Terus pilihannya itu misalnya kita idealis dan laksanakan syariat Islam penuh. Tapi nggak bisa seluruh nasionalisnya nggak bisa dan mesti pecah. Jawa Timur pun belum tentu Disak syariat Islam kulit paling pol ya Beduro Muhammadiyah Andai andai itu bisa bisa melaksanakan buruk secara total tapi kehilangan wilayah yang jauh lebih besar itu menurut NU kita rugi karena kehilangan wilayah itu sebetulnya juga kehilangan masjid kehilangan Bali itu ya kehilangan masjid, kehilangan pondok, kehilangan NU, kehilangan tahlilah, kehilangan iman, begitu. Nah, padahal yang namanya iman dan sebagainya itu usul mau berburuk kehilangan usul itu nggak boleh kehilangan Bismillahirrahmanirrahim Kaidahnya lagi di Takdimul aham Fal aham Nah, konco-konco eh, apa misalnya nyalek dan sebagainya ini mesti kak pakai kaidah begini begini yang jelas sampean saiki ngupeni detik nanti yang jelas sampean saiki ngupeni pengajian nanti terus kalau sampean akan meraih yang lain eh, itu anfak apa burung mesti anfak tapi hilang hilang nantinya itu ya tetap harus takdimul aham fal aham mendahulukan mana yang lebih penting. Terus kalau bisa pekerjaan lama itu jangan ditinggal hanya karena kita mendapat pekerjaan baru. Karena pekerjaan baru itu belum tentu soleh untuk kita. Kadung yang lama ditinggal, nah kadung yang lama ditinggal tiba baru belum tentu, belum tentu cocok untuk kita. Akhirnya katim balik mana? Nah, bolak balik apa itu kesel, sing dicekel tangan kanan taklim ilmu suhu wa ala ali wasofi itu cukup cekel tangan kiwo bahaya jadi yang pas dengan keinginan abah itu alumni berkosone itu tetap taklim itu dicekel tangan kanan itu yang paling pokok Toriko untuk mencapai usul ilallah ridallah itu e, diambil jalur taklim itu walibul wahdi toriko mintulu gitu eh, boleh ngelakoni lio lio ini pokok mekur tangan pisah iya lio iya. maksudnya wali liane di penting ini terus taklimnya di Sambi itu tidak takdimul aham apa fal aham termasuk tak takdimul aslah fal aslah e, tidak mengharuskan pilihan politiknya A atau B tapi diberi keleluasaan mana menurut ukuran sampean di wilayah sampean itu yang paling aslah ketika komunitas masyarakat sampean dakwah sampean orang-orang yang rata-rata berwarna kuning maka e, sambian tidak perlu bersikukuh pilihan politik Sambian berwarna hijau tiwas gak fitur dakwah tiwas dibuat masyarakat tapi juga kita harus kuning lahir batin gitu loh mudaroh itu penting beradaptasi menyesuaikan diri saya tetap membawa hijau tapi disimpan naik nah karo wong wong rotok ketoro kuning ini inti dan itu wajar orang di ruangan yang lampunya merah terus kelambine rodok ketoro merah itu wajar tapi sejatinya bukan kelambine merah ya saking kena imbasnya lampu ya. itu ambil sikap yang paling asli timbang yang ngotot pilihan politik akhirnya dibuat oleh orang kampung gak sido dakwah dan ketika kita nggak sisi dakwah itu yang rugi bukan hanya kita yang rugi semua mereka juga rugi apalagi dimasuki orang lain dimasuki pastor tanpa nggak karu-karuan diup ya orang kampung Bismillahirrahmanirrahim kau litartib buat tartib berarti tingkatnya sangat soleh iki sani Bismillahirrahmanirrahim Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil nasoleh kiai-kiai kita menerima NKRI dan semacamnya itu dalilnya juga ini juga karul makasib muqaddamun ala jalbil nasoleh coba panjenengan takon-takonan karutan terhati oke negara Islam ya, terus Indonesia itu menjadi negara bagian apa negara pusat negara pusat Oppo Malaysia belum jadi negara bagian ini Indonesia kan berubah, Lah lek gak gelem carane piye? Perang. Lah memaksa Malaysia ikut Indonesia dengan cara perang yang kebenaran kita belum tentu lebih tinggi daripada kebenarannya Malaysia. Apa itu baik? Mengalirkan darah untuk suatu kebenaran yang tidak penting. Dan itu biar politik. Ya kan ya tidak benar juga akhirnya ya darul maqasid muqaddaman ala jalbi terus lek wis berdiri temenan presidennya sapa lek presidennya raja rajane teko ahdi sing PKS sapa gelem lek teko NU sing Muhammadiyah apa gelem terus lek gak gelem carane gelemne piye perang mana untuk sesuatu yang khilafiyah perang itu ya konyol Ilafiyah itu kalaupun harus diselesaikan ya baca bila dia ahsan bukan dengan peperang. Nah kalau sedang sekedar jidal tukar pikiran sekarang pun kita lakukan. Terus tapi karena Nabi melakukan itu lah kualitas sampean apa sama dengan kualitas imamatun Nabi? Imamatu Abi Bakrin apa padha karo kualitas imamai sampean? Eh. Orang gak zakat saja dulu diperangi. Yang merangi itu Abu Bakar. Yang orang sudah mujemah alaih Abu Bakar itu hak. Iya, iya. Nah sampai yang mimpin itu belum ijma Voting aja belum tentu menang Dan ngono kok sudah mau bertindak seperti yang dilakukan Abu Bakar Sementara kewenangannya beda eh, Kapasitasnya beda Amanahnya juga beda Majak-majak nih barang sing beda itu yo Ya batal Al-Qiyasu ma'al farik Kalau mana kuku orang kena dibuang kalau sampean juga masuk mengfasid kan wis kuku pas dia cowok eh, mancing mau oh, tapi terbangnya tuh sampai udah itu ya hati-hati irtikabu itu dororo ini wajibun gitu. dan mungkin kalau dihitung dia yang tidak sepakat lebih banyak dari daripada yang sepakat tentang pendapat ini loh bukan hanya tapi Imam Abdul Marhan itu eh, perangkatnya kesana kalau kita itu ngotot ngotot kasih terus kalau kita itu Pak Dekarwo katanya eh, orang belum bisa mantep jangan-jangan Pak Dekarwo itu tak iso ngopeni NU karena dia nggak punya wawasan kuat tentang NU dan dia nggak nggak punya ideologi tentang NU karena dia punya, bukan kader. Dan nah, tapi orang sudah banyak bantu pondok. Nah, terus ada orang yang ber, seperti tadi Pak Bapak kalau memang dia kader temenan bantu pondok itu mesti kan dia as dari sekjai langsung memperhatikan pondok. Kenapa kok saya kari-kari itu memperhatikan pondok? Apa itu menjadi ukuran kalau dia kader ya, itu kan bang, kita ya kan <laughs> nah teman-teman pendukung karwo seukar seorang karwo yang dikhawatirkan kurang amanah memegang janji akan memberhentikan foto, itu kan uh, apa, diimbangi dengan pressure dari kiai-kiai yang selama ini menyertai karwo sehingga tidak serta-merta seorang karwo sendirian ambil keputusan. Nggak berani. Bagaimanapun lirboyo peloso nggak tinggal diam. Nah, karwo yang awam, yang dikhawatirkan negatif di depan. Terus, eh, tapi ternyata kenyataannya lebih banyak dipikir oleh kiai besar itu. Nah, madorotnya akan semakin kecil. Nah, nanti ditimbang-timbang. Eh, madorotnya semakin kecil karena dibarengi kiai kecil Terus kecil apa kecil lima dorotin dengan uh, apa al guru minal khilaf juga. Sehingga sekarang itu dari sisi kajian pun timbang-timbang mana anfa, mandorot, mana aslah, ini tetap tetap banding-banding kalau misalnya dituduh akan melakukan panisasi Muhammadiyah saya sih nggak bisa alasannya karena ini kendaraan saya sudah bayar taktis selanjutnya tak tupai sakar pun tak bebo kecuali kalau saya naik pan itu gratis mungkin saya disetir disetir pan Jangan ya. apalagi kenyataan sekarang kampanye di mana-mana itu yang menyertai bukan pan yang menyertai ya ya kiai iya, kiai gitu masa gak percaya kalau apa andai musuh eh, jelas-jelas gak sholat gak kiai atau dok kalau kiai itu mungkin mandorotnya Imam Abdul Mar'ah dibanding dengan mandorotnya orang yang jauh dari akidah Islam nah, lebih kecil mandorotnya Imam Abdul Mar'ah dibanding jadi kiai pun mungkin akan eh, nggak pakai kaidah jalur kawamun ala nisa sing calon lanang nggak sholat tukang ngombe odone golongannya pastor pastor sing itu solihah pinter mumpuni maka akhirnya kan ya aku atau dororoi wajib dan menawa besok orang-orang kiai beralih dukung kofifah itu jangan dibutuh kiai kimplang ketika masih agak imbang ya dalilnya itu tadi ketika sudah benar-benar ini dorotin nyoto ya maka khotbah itu bukan kok menarik pendapat Imam Abdul Ma'an itu gak sah itu doror yang lebih tinggi, doror menyangkut yang buruk yang itu doror menyangkut akidah akan membantu Kristen besar-besaran laut itu pokoknya kita jadi santri dua alat akeh untuk kusnudon pada dia. la dororo वाला